Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il madhi yang dibaca imalah kemarin apa aja? Zanwar. Hah? Hah? Fi'il madhi kemarin disebutkan. Zahra apalagi Rona nah khafa dhaqa Taib Kemudian ada pengecualiannya yaitu di surah Al-Ahzab, surah Sod, Zagot tetap di situ. Tapi itu berkaitan dengan imalah yang kubro, Imalah kubro. Adapun imalah yang sukro. terbagi menjadi tiga. Yang pertama kalimat At-Taurah. <clears throat> At-Taurah itu semua dibaca dengan At-Taureh. At-Taureh. Yang kedua Alif yang terjadi sebelum ra di akhir kalimat yang berhakat kasrah. Jadi alif yang terjadi sebelum ra di akhir kalimat yang berhakat kasrah. nya ini ra kasrah. Contohnya al-bawar, al-bawer, al-qahar, al-qahar, wahakata. Demikian pula alif yang terletak di antara dua ra. Alif yang terletak di antara dua ra, ra yang pertama fathah, yang kedua kasrah. Contohnya koror menjadi apa? Korer al-abrar menjadi al-abrar minal ashrar menjadi minal ashrar wa hakala Jadi tambahannya ini. Taulah pertama tadi apa? Ra. Pada kalimat Taurah menjadi apa? At-Taurah. Kemudian alif. Alif yang terjadi sebelum ra. Yang berharap kasrah. Contohnya al-bawer. Yang penting roknya itu di ujung kalimat atau di akhir kalimat harokatnya kasroh. Al-Qahar misalnya menjadi Al-Qahar. Kemudian alif yang terletak di antara dua rok. Rok pertama fathah, rok kedua kasroh. Koror, korer. Nah, asror, asrer, wahakala. al abrol al abler Tapi kita kembali ke surah An-Najm. Insya Allah dengan latihan akan bisa insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام سلام لقد رئي من آيات ربه الكبري أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى هل الذي wa <clears throat> ومناة salisatal ukhri ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان tinggal baca 6 sama-sama يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إذا قم بلا إي يتبعون يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس Berikutnya dibaca idgham dengan imalah. ولقد جاءهم من ربهم الهدى Dalnya diidrom ke jim. Nah. walaqad tidak tidak walaqad walaqad langsung masuk jim walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda sama-sama أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولى yang pertama di nah nakal dulu Falillahil akhiratu walule. Sama-sama. Atau falillahil akhiratu wal ule. وكم من ملك في السماوات لا تولي شفاعتهم شييا atau wa kam min malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum syayya sama-sama Kalau wasol perhatikan. Wa kam min malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum syai'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي Nah, jadi sakta dengan adana tidak dengung. adana tidak mendengung. Sama-sama. ulang kembali. Wa kam min malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum syai'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي sama dari lima yasa juga itu kaum bila guna sama-sama diulang setiap enam begitu nanti akan ada saktahnya ya, dua bacaan. Tapi yang mukaddam itu dinakal. Eh, didahulukan nakal. Selain baca saktah pun dibolehkan. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal un sé Estamos... ada berapa santri yang tidak hadir siapa? Umar ada Umar. Eh? Umar sakit. Matin ada. Eh, tidur. Sakit tidur. Siapa lagi tidak ada ya? ada adalah Eh? langganan pulang aja. Ini liburan yang mau ikut Sumatera ke 15 tempat. Siapa yang mau ikut? Bayar sendiri tapi. <laughs> Kalau mau ikut tidak apa-apa lah. Dengan kami insya Allah. Mulai Medan terakhir di Tanjung Pinang. Nah, keliling. Iya ya jemaah tablik ya lah. Yang mau titip duit tidak apa-apa. Ini uangnya lebih bi, duit aja tapi. Nah. 待遇呢很难说。